السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله والرحمن علم الإنسان علم القرآن علمه البيان Allahumma salli wa sallim mubarik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sadaqallah mulana al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiul habibul karim wa nahnu ala dharika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun anda berada Tentu saja sungguh sangat membahagiakan bagi kita di pagi hari yang sangat indah ini Allah perkenankan kita hadir di mimbar Salam yang memang kehadirannya sangat kita nanti-nantikan setiap Kamis pagi hari dan juga yang ada di studio tentunya sangat berbahagia sekali bertemu kembali dalam pengajian mimbar nur Salam yang memang sungguh sangat kita butuhkan di dalam kehidupan saat ini khususnya di dalam menimba ilmu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tambah berbahagia pada pagi hari ini kita kembali ditemani oleh guru kita yang jauh datangnya dari kota Ambon yaitu Dr. Kiai Haji Muhammad Atamimi MAG. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar. alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Ustaz. Iya, berkat doanya Ustaz. <laughs> Sama-sama alhamdulillah. Ini Kiai, judul pada hari ini adalah kedudukan ilmu tentunya sangat-sangat e, penjabarannya pasti akan luas mengenai betapa pentingnya ilmu pengetahuan di dalam agama kita, kedudukan ilmu dalam Islam. Namun demikian, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah pemirsa masih beserta kami di mimbar Nusalam dan juga saudara-saudara kami tercinta dari mimbar Nusalam yang hadir uh, di pagi hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. amin. Allahumma amin. Kedudukan ilmu dalam Islam yang tentunya kita tahu sendiri bahwasanya kita beragama, kita beribadah tanpa ilmu itu sama sekali tidak dibenarkan oleh agama kita. Kenapa? Karena justru dengan ilmu lah kita beribadah. Bergaul dengan ilmu, membaca Quran dengan ilmu, segala macam dengan ilmu.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 Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah satu agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat memperhatikan dan memberikan porsi yang pertama dan utama terhadap ilmu pengetahuan. Mengapa statement ini bisa kita sampaikan dan bisa kita bicarakan? Hal ini dapat kita ketahui dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim yang saya bacakan dalam muqaddimah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Artinya bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebutkan nama Allah Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan apa saja? Kita baca langit, kita baca bumi, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ummi, tidak pandai tulis dan juga tidak pandai membaca. Ya. Tapi ada juga sebagian yang mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu lagi dengan tulisan dan bacaan alfabet huruf yang ada sebab dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala adabani rabbi fa ahsana ta'dibi kata Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yang mendidik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipercantik diperbagus didikan itu jadi alfabet huruf ini sudah tidak perlu tapi terlepas dari itu itu bukan pembahasan kita di saat-saat seperti ini ya. yang jelas bahwa kita ketahui rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Sahlah seseorang menjadi muslim Rukun iman yang pertama adalah Percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi mengapa Wahyu yang pertama justru Iqra Bacalah Sebab dengan membaca Kita mendapat ilmu pengetahuan dengan membaca, sesuatu yang gelap bisa menjadi terang. Dengan membaca, orang yang sesat bisa kembali kepada jalan yang benar. Kenangkan misalnya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran diceritakan. Beliau membaca alam bahalal ini. Beliau melihat langit. Di waktu malam hari di sana ada bintang gemintang. Cahayanya yang begitu banyak ada yang berkelap-kelip, ada yang tetap cahayanya. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Haza Rabbi." Ini Tuhan. Ini proses Nabi Ibrahim alaihissalam ingin melihat dan ingin mencari Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, ingin mendudukkan keyakinannya yang sebenarnya. Dia lihat bintang. Dia bilang, "Haza Rabbi." Ini Tuhan. Tapi ketika bintang hilang, dia bilang, aku tidak suka kepada yang hilang. Lalu pada malam berikutnya dia melihat bulan. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Haza Rabbi, ini Tuhanku. Tapi ketika menjelang subuh, bintang juga, uh, bulan, bulan juga hilang. hilang ya. Redup begitu seiring dengan datangnya siang matahari. Siang. Ketika pagi hari Nabi Ibrahim alaihissalam melihat matahari yang terbit di ufuk timur dan Nabi Ibrahim berkata haza rabbi haza akbar ini Tuhanku karena ini lebih besar tapi ketika bintang hilang bulan hilang matahari hilang Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berkata dalam Al-Qur'an wajah Tuhan wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ana hanifan wa ana awwalul muslimin aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari dan aku adalah orang yang pertama menyerah muslim itu artinya menyerah menyerah kepada siapa kepada Allah Subhanahu wa taala menyerah kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala menyerah kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala menyerah untuk tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim alaihissalam ikra membaca ini semuanya akhirnya mendapatkan hakikatul ilmi tadi hakikatnya ilmu pengetahuan didapat Nabi Ibrahim menemukan Allah Subhanahu wa taala. Wajhtu wajhiya lillazi fatara samawat. Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan semuanya ini. Itulah makna Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, ulama juga ada yang berbeda pendapat, bukan darah. Eh? Tapi bukan jadi bahasan kita. Tapi secara literlik khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Dan hendaklah engkau mau memuliakan Tuhanmu alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia melalui perantaraan al-qalam, pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Ya'lam. Yang mengajarkan manusia terhadap apa-apa yang belum dia yang mengajarkan manusia terhadap apa-apa yang belum dia ketahui. Kita ini lahir ke dunia ini tidak mengetahui apa-apa. Ya. Yang bisa hanya nangis Ustaz. Ya. Ya. Nggak ada yang ketawa. Nggak ada yang ketawa. <coughs> ya. Atau dia bilang merdeka. tidak <coughs> ada. Ya. Semuanya dengan tangisan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan dia pendengaran. Ya. Dengar dulu baru lihat. Dari situlah besar, menanjak remaja, sampai akhirnya dia sekolah SD, SMP, SMA atau SMU sampai perguruan tinggi dapat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini digunakan hendaklah untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hakikatul ilmi tadi Hakikatnya ilmu pengetahuan. Buat apa kita cari ilmu kemudian akhirnya masuk neraka juga Ustaz. <laughs> ilmu itu kita dapat agar supaya dengan ilmu itu kita beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul Muhammad SAW Wasallam memberikan kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam ini sampai-sampai Nabi SAW bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma Subhanallah. Barang siapa yang menghendaki hidup senang di dunia, pakai ilmu. Harus dia punya ilmu. Siapa yang ingin senang di akhirat, harus punya ilmu. Siapa yang ingin senang dunia dan akhirat, harus punya ilmu. Oleh karena itu doa kita tidak salah, Ustaz. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Supaya hasanah di dunia harus punya ilmu. Bagaimana kita cari makan yang halal dengan makanan yang halal itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cari makanan dengan ilmu yang haram ada. Ada ilmunya untuk cari yang haram. haram ya. Ada ilmunya untuk cari yang halal, ada juga. Tapi seorang muslim dianjurkan Allah Subhanahu wa taala melalui Al Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencari ilmu dengan ilmu itu sebab dia mencari rezeki, rezekinya yang didapat adalah halal. Karena rezeki yang dimakan yang tidak halal maka doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala naudzubillah. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa dengan rezeki seperti itu? Kita pernah cerita itu Ustaz. Ya. Di mana-mana kita dengarkan para kiai kita, ustaz kita cerita. Ya. Dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang beribadah. Ya Rab, ya Rab, siang malam, ya Rab, ya Rab. Lalu bagaimana mau dikabulkan sementara dia hidup dagingnya ini tumbuh dengan makanan yang haram, haram ya. pakaiannya pakaian yang haram dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ditolak itu semuanya padahal ada padahal ada ilmunya untuk mencari rezeki yang halal itu. Jadi begini Pak ya, ya. Seperti tadi Nabi Nabi Allah Ibrahim ya, usaha mencari Tuhannya itu kan. Mencari Tuhan ya, siapa sebenarnya Tuhan. Tapi ada usaha. Juga orang menuntut ilmu juga harus ada ada usaha. usaha. Ya. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Talabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wa muslimatin. Dan sekarang kondisi seperti sekarang ini ya, apa-apa kayaknya udah udah instan segala macam. Orang kayak malas betul menuntut ilmu. Padahal untuk mempelajari agama saja banyak orang yang nggak bisa baca Quran. Betul betul. Huruf-huruf Arab nggak bisa. Karena ada Latinnya, Latinnya aja udah gampang kan. <laughs> Nah, nah, betul Ustaz. Nah. Jangan kemudian karena semuanya gampang lalu iya, digampangkan. Digampangkan. Latinnya yang dicari tidak boleh. Ya. Sebab seorang Muslim dengan Al-Quran itu ada lima tipe. Hmm. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik, bagus, selamat dunia, selamat akhirat, harus pintar baca ini. Ya. Sebab dia turun pertama dengan ekra. Lima tipe. Tipe yang pertama. Ada seorang muslim yang dia yakin Al-Quran ini adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'jizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak bisa membacanya. Tapi dia yakin Siapa-siapa yang berani menghina Al-Quran, dia mungkin orang yang duluan harus marah. Padahal tidak bisa baca. Hanya yakin bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah diturunkan kepada Rasulullah merupakan mu'jizat Rasul Muhammad SAW. Ada tipe seorang Muslim yang kedua. Dia yakin bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia bisa membacanya. Pahalanya sudah barang tentu lebih besar dari orang yang pertama tadi. Pertama ya. Dia bisa membaca. Yang kedua ini dia bisa membaca. Yang ketiga, seorang muslim yang mengetahui yakin betul Al-Qur'an itu firman Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa membacanya, dia juga tahu artinya. Komplit ya. Komplit. Hmm. Lebih besar juga pahalanya daripada yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, seorang muslim yang meyakini Al-Quran itu adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala mukjizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa membacanya. Dia tahu artinya, dia juga mau mengamalkan isinya. Kan rugi. Bisa baca, tahu arti, lalu tidak mau mengamalkan. Ini sangat rugi. Ya. Yang kelima, seorang muslim yang yakin betul bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada Rasulullah merupakan mukjizat baginya. Dia tahu membacanya, dia tahu artinya, dia bisa mengamalkannya. Tapi lebih daripada itu, dia juga mau mengajak orang lain untuk sama-sama mengamalkan. Begitu. Dia menyuruh istrinya untuk mengamalkan, anak-anaknya untuk mengamalkan, tetangganya untuk mengamalkan dan itu hanya bisa diketahui daripada membaca, membaca dan membaca lagi untuk akhirnya mendapatkan ilmu pengetahuan itu. Para pemirsa yang budiman dan jamaah Nurus Salam yang berbahagia. Orang yang pintar, orang yang berilmu itu selalu dihargai orang Ustaz. ya Pasti dihargai. Itulah terungkap biasanya kalau datang walaupun masih kecil Aduh silahkan Ustaz, padahal masih kecil ini Yang panggil dia Ustaz, guru lagi hmm. Ustaz itu katanya kan, kan guru Tuan guru, mari tuan guru hmm. ya Dihormati Kalau ada kondangan ya Apa kondangan itu? Iya ya, kondangan Ya kondangan lah ya. Masa orang ambur ngajari orang Jakarta tentang kondangan <laughs> Iya Kondangan ada undangan Iya Itu disuruh dulu di depan Dimuliakan Dimuliakan, Dimuliakan. Ya. Karena ilmu pengetahuan Itulah yang diungkapkan eh, oleh para ulama al-alimu kabirun wa in kana Orang yang alim yang berilmu dianggap besar, dimuliakan, dihormati walaupun dia ini masih ya anak-anak masih nah, kecil. ya. Ya. Wal jahilu dan orang yang jahil Sagirun, orang yang jahil itu bukan hanya bodoh iya. Tapi juga cenderung mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan akal sehat. Ada orang yang pintar Ustaz, tapi jahil. Iya. Hmm. Sekali lagi jahil itu artinya orang yang meninggalkan akal sehat dan mengikuti hawa nafsunya. Wal jahilu saghirun wa in kana syaikha. Dan orang yang jahil bodoh dianggap kecil walaupun dia sudah tua banget. Yeah. Pinter keblinger. Pinter keblinger. Iya. Oleh karena itu dianjurkan oleh ulama itu, Ustaz. Ya. Ta'allam, ayo belajarlah. Falaisal mar'u yuladu aliman. Ah, yang tadi itu. Ya. Ayo belajar. Falaisal mar'u yuladu aliman karena tidak semua orang yang lahir itu langsung tahu Yang tadi Ustaz bilang tertawa Ya. Atau langsung bilang merdeka, tidak ada itu Innamal ilmu Innamal ilmu bitta'allum Ilmu pengetahuan itu harus dengan belajar Belajar dan belajar lagi Oleh karena itu ibu-ibu anak-anaknya ingat Belajar harus pakai waktu Jangan kemudian belajar sampai di depan televisi. Iya. Bagaimana bisa belajar dengan ada, televisi? Ada metodenya lah ya. Iya dong. Iya, ada tata Ada. Sekarang jam sekian sampai jam sekian harus ada aturan di rumah itu. Sama dengan kita bernegara, berbangsa ini ada aturannya. Bayangkan kalau bangsa dan negara ini tidak punya aturan, tidak punya undang-undang, tidak ada peraturan-peraturan yang lain, binasalah kita. Iya. Negara ini terdiri daripada person-person. Iya. Person-person dari rumah tangga, rumah tangga, rumah tangga RT, RW kecamatan sampai kepada kabupaten, provinsi, negara. Ada aturannya. Ah, kita mulai dari rumah tangga yang kecil ini. Harus ada waktunya. Sebab Islam memberikan kedudukan yang sangat penting dan utama terhadap ilmu pengetahuan ini dan kewajiban orang tua untuk harus memberikan motivasi setiap saat Ustaz kepada anak-anaknya. Ya wa yahsan ladina law taraku min khalfihim dhi'afan khafu alaihim. <laughs> falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida سديدا صدق ya wal وليخشى الذين law taraku min khalfihim ذرية dha'afan hendaklah kalian wahai muslimin khawatir bahkan bukan orang muslimin saja siapa saja yang namanya manusia ini siapa saja suku apakah dia bangsa apakah dia jenis perempuankah laki-lakikah islamkah Kristen kah Yahudi kah dipanggil oleh ayat ini. Hmm. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita khawatir jangan sampai meninggalkan satu generasi, generasi yang lemah. Lemah, lemah fisiknya. Lemah imannya. Lemah ilmu. Lemah ilmu pengetahuannya. Oleh karena itu hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata yang ya. benar. Jadi ilmu pengetahuan Ustaz harus didasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'allam laysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilun. Dan orang yang pintar ahli ilmu itu tidak sama dengan orang yang bodoh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat tadi. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat lebih tinggi terhadap orang-orang yang beriman dulu. Masyaallah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum di antara kamu. Walladzina utul ilma darajat dan orang yang punya ilmu pengetahuan beberapa derajat lebih tinggi. Jangankan Islam, manusia saja memberikan kedudukan yang terhormat kepada orang yang punya ilmu pengetahuan apalagi Islam agama yang pertama-tama turun dengan bacalah perintah maka menuntut ilmu dalam Islam itu adalah wajib ya. bagi setiap muslim utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seorang muslim perempuan dan seorang muslim laki-laki. dan Kita kan ya sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah iya. Subhanahu wa taala ya. Iya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh seperti itu itu termasuk menuntut ilmu juga ya, ya. melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Iya. Iya. Jadi apa yang Ustaz katakan tadi dari alam yang ada kemudian kita bisa membaca dari situlah kemudian kita mendapat ilmu pengetahuan dari ilmu pengetahuan itu ahli ekonomi bisa mengetahui bagaimana cara ada ekonomi yang baik. Baik ya. Kemudian ya, insinyur-insinyur pertanian hmm. bisa mengetahui bagaimana cara bertani yang baik. Ya yang ke lautan juga oh. demikian bagaimana cara memancing yang baik jangan dengan bom lalu merusak <laughs> habitat yang ada di sana wah ini akhirnya rusak Mati ekosistem semua. yang ada <laughs> iya. karang-karangnya diangkat yeah. Iya. ikan kecil yang ikan yang belum dewasa oh, diangkat juga yeah. Ustaz akhirnya dia bilang kesian saya masa masih kecil begini kau angkat saya juga <laughs> eh? dan Islam melarang itu semuanya oleh karena itu semuanya harus dicari dengan ilmu pengetahuan. pengetahuan. yeah tapi ilmu pengetahuan yang didasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidup seorang pemuda itu harus bertakwa kepada Allah dengan ilmunya. Kita ini kan sudah tua-tua, sudah selesai, sudahlah. Mau sekolah lagi kan sudah tidak bisa, Ustaz. Masih muda mungkin. Oh, ya? itu belakang itu. Ya, saya, yang saya bilang kita ini, oh, Ustaz. Oh, kita, kita. Ya, kita, kita di sini. <laughs> Ya, kita ya. di sana muda semua. Oh, kita <laughs> oh, gitu. Anak-anaknya, Ibu. Anak. Kasih motivasi. Kasih motivasi. Apalagi sekarang, pemerintah menyiapkan ada yang namanya dana bos. Dana bos, ya. Iya. Bantuan operasional sekolah. Iya. Itu artinya pemerintah menghendaki agar supaya insya Allah anak ini dengan ilmunya ke depan bisa jadi bos benaran. Iya, amin, amin. Mudah-mudahan anak-anak kita, siapa tahu ada yang jadi pemimpin, pemimpin bangsa, pemimpin negara, pemimpin umat. Tapi kemudian harus jangan lupa agamanya juga harus dikasih. Anak-anak boleh sekolah cari ilmu. Hmm. Tapi jangan lupa ilmu agamanya juga walaupun tidak ada pendikotomian antara ilmu agama dengan ilmu umum. Semua ilmu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tawanan Badar, setelah perang Badar kan ada yang ditawan. Ya. Muslimin ada yang ditawan, ya orang-orang Quraisy juga kafir Quraisy ada yang ditawan di Madinah. Ada yang boleh membebaskan dirinya, menebus dirinya tapi dengan syarat Nabi memberikan syarat satu orang yang ditawan itu bisa memberi ilmu pengetahuan dalam hal ini baca tulis kepada 10 orang anak muslim dia boleh bebas oh. jadi tidak ditebus dengan tebusan uang, uang. harta tidak Ustaz tapi ditebus dengan ilmu pengetahuan 10 orang sudah bisa dites, bisa tulis, bisa baca alfabet huruf Al-Quran alif sampai ya ayo kau bebas boleh pulang ke Makkah lagi. Coba lihat itu kedudukan ilmu yang Allah berikan melalui Nabi kita Muhammad SAW dalam rangka memberikan motivasi kepada umatnya juga agar supaya selalu menuntut dan menuntut ilmu pengetahuan. Pengetahuan luar biasa. Ya memang katanya masuk masuk yang pertama masuk ke dalam surga orang yang berilmu. Ya. Pertama-tama orang yang nah. berilmu pengetahuan yang masuk surga, tapi ya. ilmu, ilmu iya. yang memang betul-betul yang bermanfaat. Iya. Bukan ilmu yang menghancurkan orang. orang iya, ilmu banyak sih ya. Ilmu banyak. Nah. Ada ilmu yang menghancurkan orang, hmm. ada ilmu yang mensejahterakan orang. Iya. Islam menganjurkan agar supaya ilmu yang kita tuntut itu hmm. adalah ilmu yang mensejahterakan orang. Iya, iya. Ilmu sihir jangan hmm. dipelajari. Iya. <laughs> ya, karena ibu-ibu tidak suka tidak suka kepada si A lalu disihir si A itu belajar ilmu si A matanya fotonya itu colek matanya ya, jantungnya akhirnya kesian tetangganya mati itu masuk ilmu eh, masuk neraka dengan ilmunya itu ya, yang di, dibicarakan masa di dalam Al-Quran pasti kan ilmu yang manfaat seperti ikro itu kan semuanya ilmu yang menjurus kepada kemaslahatan jadi kita adalah umat, umat. ya. Jadi ilmu yang kita pelajari diberikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran ini adalah ilmu yang membawa manfaat. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim yang memberikan motivasi kepada kita bagaimana supaya bisa menuntut ilmu dengan baik. Motivasi itu seperti afala ta'ajilun. Ya. Coba, apakah tidak kalian fikirkan? Coba fikirkan diri kalian dari tidak ada menjadi ada. Afala tatafakkarun? Apakah tidak kalian pikirkan, tidak kalian akari, apakah tidak kalian lihat semuanya itu? Semuanya itu agar supaya kita ini bisa termotivasi. Anak-anak kita termotivasi, generasi kita termotivasi untuk menuntut ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Penting benar ilmu pengetahuan Ibu ya. Anak-anak kepada sekolah semua kan? Iya, Alhamdulillah. Eh, kita teruskan nanti. Okay. Baik. Kita eh, saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah Pemirsa televisi Republik Indonesia di dimanapun Anda berada Pasti Anda masih beserta kami di mimbar Salam. Masalah yang kami atau kita sama-sama bicarakan adalah masalah ilmu Betapa pentingnya ilmu itu Bahkan dikatakan tadi bahwasanya takut dong Khawatir dong Meninggalkan keturunan yang lemah Artinya khususnya lemah nggak punya ilmu Bagaimana bisa hidup? Bagaimana bisa mencari nafkah? Andai kata tidak memiliki ilmu. Apalagi bagaimana bisa beribadah kalau kita tidak punya ilmu. Dan karenanya kami dalam kesempatan ini kami persilakan kepada ibu-ibu yang barangkali ada yang bertanya, barangkali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Haja Warningsi dari Majlis Salim Nurul Iman Bogor. Yang saya akan tanyakan bagaimana caranya kita menuntut ilmu dan bagaimana caranya untuk kemajuan kita cari ilmu bersama-sama. Itu aja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kelihatannya ringan ya. Bagaimana caranya menuntut ilmu nih? Tapi pasti jawabannya berat nih. Pertanyaan ini sangat berat. <laughs> ya. Singkat, padat, jelas. Jawabannya diminta yang terinci. Wah. Tapi baiklah kita akan coba untuk menjawab ini. Uh, Ibu Ustazah yang terhormat, ketahuilah bahwa dengan ilmu atau hanya dengan ilmu pengetahuan orang bisa maju. Tadi hadisnya sudah kita sampaikan. Ya. Siapa yang ingin maju harus punya ilmu di dunia. Siapa yang ingin senang di akhirat harus punya ilmu. Ingin senang dunia akhirat harus punya ilmu. Tidak ada ilmu, susah di dunia, susah di akhirat, eh. masuk neraka lagi. Naudzubillah min zalim. Ya. Tapi kalau punya ilmu, ibadah yang bagus dengan ilmunya, ya, di dunia dia senang, di akhirat dia senang, masuk jannatun naim. Amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana caranya itu supaya kita bisa dapat ilmu dan bisa maju? ya. ya. Ada seorang ahli tasawuf terkemuka namanya Syaqiq Al-Balkhi. Syaqiq Al-Balkhi. Dia berkata, "Zahabul Islam min arba." Lenyapnya Islam ini karena empat perkara. Yang pertama, unasun ya'maluna bima la ya'lamun. Adanya manusia-manusia Islam atau orang Islam yang mengamalkan apa-apa yang tidak dia ketahui. Dia amalkan tapi dia tidak tahu bahwa ini benar atau salah. Ah ini yang menyebabkan kita jadi mundur. Padahal kita diperintahkan untuk fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang berilmu kalau kalian tidak punya ilmu pengetahuan. Jangan malu bertanya. Kan ada pepatah itu Ustaz. Malu bertanya sesat, di jalan. Ya. Begitu. Di jalan saja kita sesat karena tidak mau bertanya. Ya. Apalagi kita mengarungi dunia yang begini luas. Mengarungi lantai yang begini licin hiruk pikuknya dunia seperti sekarang, hingar-bingarnya dunia seperti sekarang. Kalau kita tidak bertanya, maka kita akan tertinggal. Yang kedua kata Syafiq Al-Balkhi, unasun la yata'allamuna ma la ya'lamun. Adanya manusia-manusia muslim, adanya orang-orang Islam yang tidak mau mempelajari apa-apa yang belum dia ketahui. Yang tadi mengamalkan yang tidak dia ketahui. Yang kedua tidak mau belajar terhadap apa yang belum dia ketahui. Padahal sudah dijelaskan tadi. Islam datang dengan ikhra. Ya. Baca. Oleh karena itu, ibu-ibu hadirin yang terhormat, anak-anak kita kita ajari mereka setiap saat bila perlu kita wajibkan satu hari itu ada satu lembar buku yang kau baca. Satu hari ada satu atau dua lembar Al-Qur'an yang kau baca Lengkap dengan artinya. Jangan banyak-banyak, kita yang hadir di sini saja. Setiap hari kita berjanji untuk diri kita sendiri untuk membaca tiga ayat Al-Quranul Karim. Lengkap dengan artinya. Kalau mau tambah dengan tiga hadis Nabi, lengkap dengan artinya. Maka saya yakin situasi, suasana, lingkungan di daerah kita masing-masing akan berwajah lain. Sebab kita sudah punya tekad berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari apa-apa yang belum kita ketahui. Dan tidak ada alasan sekarang Ustaz untuk tidak tahu. Ya. Semua buku sudah ada. Ya. Oleh karena itu, kasih motivasi kepada anak-anak kita untuk belajar dan belajar. Yang ketiga kata Syakik Al-Balqi, unasun ada manusia-manusia Islam la yata'allamuna ma la ya'lamun tidak mau mempelajari apa-apa yang belum dia ketahui. Tidak tahu, tidak belajar. Oh ini salah besar. Ya. Padahal kita diperintahkan untuk belajar dan belajar setiap saat. Coba lihat tadi ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya. ya'lam. Ya ah tidak saya sudah tua tidak bisa belajar lagi. Udah bau tanah nih. Sudah bau tanah. Oh, Padahal utlubul ilma minal mahdi ilal, ilal Ilmu itu dituntut dari mulai buayan sampai ke liang kubur. Bagaimana itu maknanya? Dari buayan tadi sudah kita jelaskan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Misalnya seperti itu. Ilallah di diazani coba. Itu harus punya ilmu, iya. pengetahuan. Jadi belajar. Jangan malu-malu karena sudah tua, ah tidak ada lagi waktunya. Setiap saat. Atau paling tidak kalau tidak mau baca buku, tiap saat dengar berita. Dari TVRI misalnya. Tiap pagi dengar. Itu ada ilmu di situ. Daripada baca iya. susah-susah Ustaz, sulit tiap pagi kita dengar berita. Ada ilmu di situ yang kita dapat. Kita tahu dunia dan perkembangan dunia. Dunia dan isi dunia kita bisa ketahui. Hanya dari dengar saja. Ya. Yang keempat kata Syafiq Al-Balqi, unasun yamna'una an-nas min at Adanya orang manusia muslim ya, yang melarang orang lain untuk belajar. lu apa ada? Ada. Kita mampu, punya harta berlebihan. Mengapa kita tidak bisa melihat tetangga kita yang tidak mampu anaknya misalnya? Ayo, saya ongkosi kau. Yang penting sekolah. Pahala dapat, anak ini juga tidak bakal lupa kita. Iya. Dan itu sekarang diambil alih oleh pemerintah itu dengan dana bos tadi. Iya. Jadi tidak ada alasan untuk sekarang orang-orang bahwa tidak belajar tidak punya duit. Yang penting harus ada kemauan, insya Allah semuanya jalan dengan baik. Jadi begitu Ustaz. Eh, Ustazah. Iya. Bagaimana supaya kita bisa maju? Caranya belajar dan belajar lagi. Kalau tidak, kita akan mundur dan ketinggalan dan bangsa-bangsa lain akan lebih maju daripada kita. Wa naudzubillah min dzalik. Dan lagi kan ya katanya um, dikatakan bahwasanya apabila seorang ya, baca Quran masih terbata-bata, atau dia sholat masih bacaannya tidak benar tapi dalam keadaan dia masih belajar iya. pahalanya tetap, dapat yang terbata-bata dia tetap hmm. hmm. iya Orang yang baca Al-Quran, hmm. yang terbaca-baca, itu tetap pahalanya. Dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena belajar itu. Iya. Oh enggak, yang bilang gak sah itu yang gak ngerti dah iya, Begitu, ngerti, yang baru belajar iya. Ya termasuk kata tahu ilmunya tuh yang gak bilang gak sah ya, iya, nggak ya, belajar dia iya. Dan Orang yang baca Al-Quran terbata-bata saja ada pahalanya Apalagi yang lancar Apalagi yang lancar Kalau dia hanya bisa alif lam Nabi bilang saya tidak katakan alif, alif, alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya. Dan setiap huruf puluh pahalanya. Kalau alif lam mim Tiga huruf, tiga huruf, tiga puluh. Tiga puluh, minimal tuh. Minimal. Minimal, Allah. Baca, tetap ada pahalanya ibu. Jadi jangan khawatir. Ya. Dan Al-Quran ini walaupun dibaca dengan niat supaya dilihat orang, didengar wah ini suaranya bagus, tetap ada pahalanya. Iya. Bukan ria itu. Bukan ria. Hmm. Amalnya seperti salat. Salat kalau ria ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zakat dengan ria ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Al-Qur'an dalam kitab Sabilul Muhtadin disebutkan ya, ya, seperti itu, ya. Bahwa siapa yang baca Al-Quran walaupun niat supaya Allah subhanahu eh, manusia melihat dia bagus suaranya Tetap pahalanya ada Yang kedua siapa yang baca salawat walau kepada Nabi Muhammad SAW Walaupun dengan niat riak tetap pahalanya ada Ya. Dan yang ketiga, siapa yang baca hasbunallah wa ni'mal wakil walaupun dengan ria tetap ada pahalanya. Mengapa demikian? Karena Al-Qur'an ini kalam Allah. Saya punya buku misalnya Ustaz, hmm. saya tulis buku. Tiba-tiba saya lihat sambil jalan begitu Ustaz ada baca. Senang nggak saya? Ya, saya alhamdulillah buku saya ini kan dibaca. Ya. Ini Al-Qur'an. Bahkan dalam salah satu hadis disebutkan barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala hendaklah dia baca Al-Qur'an. Subhanallah. Coba. Sebab ini kalam Allah. Lalu Rasul Muhammad Sallallahu SAW Salawat kepada beliau Tetap ada pahalanya Kenapa? Karena ini Habibullah Kekasih Allah Dicintai Allah Disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu jangan khawatir ibu ya, Tetap kasih motivasi Agar supaya anak-anak kita insyaallah ke depan akan lebih baik daripada kita lagi. Baik. Ini eh, tengah ada nggak tengah ini? Eh, tengah ini Ibu. silakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Neneng, alamat Jalan Raya Pemda Kedung Halang Bogor. Pak Kiai saya mau bertanya bagaimana syarat-syaratnya menuntut ilmu Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat-syarat menuntut ilmu banyak syarat juga ini sama dengan yang tadi. Sama berat nih. Iya. Cara-cara, syarat-syarat. Iya. Waduh. Iya, ibu yang terhormat. Hmm. Hmm. Iya. Uh, untuk menjawab ini kita bagusnya kalau mendengar apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Beliau menasihati salah seorang muridnya. Beliau berkata, Ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittati Wahai saudaraku, atau muridku, atau karib kerabatku, engkau tidak mendapatkan ilmu pengetahuan kecuali dengan enam syarat. Zakaun. Harus ada motivasi cerdas. Iya. Untuk cerdas harus banyak belajar dong, ya. kan begitu. Zakaun harus cerdas. Zakat wahirsun ada keinginan kuat kalau keinginan kuat ada yang selanjutnya harus bersungguh-sungguh wajitihadun harus ada kesungguhan tidak boleh asal nuntut saja kesungguhan itu diantaranya ngatur waktu yang baik pagi siang sore malam dipilih diantara waktu-waktu itu mana yang baik untuk belajar dan jadikan sebagai kebiasaan Ya. Ah, yang ini. Hmm. wadir hamun dan fulus. Fulus. Ya, tahu fulus Ibu ya? Ah. Fulus itu orang Ambon bilang keping <laughs> keping itu uang. Ya, harus ada fulus. Ya. Harus ada uang. Tapi itu bukan syarat mutlak. Tadi ya. sudah kita sebutkan, ya. pemerintah sudah menyiapkan dana bos. bos. Ya, sekarang kan ada wajib belajar 9 tahun. Begitu. Itu artinya pemerintah menginginkan generasi yang akan datang ini generasi yang berilmu semuanya. Iya. Dan itu harus kita dukung program pemerintah ini. Iya. Anak-anak kita harus kasih motivasi agar supaya mau untuk menuntut ilmu. Jangan khawatir, disiapkan semuanya fasilitas oleh pemerintah kita. Ya. Yang kelima, batul ustaz harus hormat pada guru. Hmm. Ini maksudnya <clears throat> supaya berkah ilmunya. Iya. Begitu. Ada orang yang punya ilmu Ustaz tapi tidak berkah. Keberkatan ilmu ini penting agar supaya orang yang dengar, orang yang melihat itu masuk telinga, masuk di hati, keluar melalui perbuatan. Tapi kalau ilmu yang tidak berkah masuk kanan, keluar kiri, selesai cerita. Iya ini penghormatan kepada guru itu juga kan sebagai suatu apa tuh namanya tersyukur ya. Betul. Uh, eh, terasa bersyukur. Kalau zaman dulu kan kita kadang-kadang ngaji nih ngaji ya. Om misalnya ini sama kali. Kita nimba nimba nimba apa? ngambil air untuk kolomnya sampai penuh gitu ya. Tapi kita rasanya ikhlas betul ya Allah apa makanya cium tangan. Makanya coba Ustaz lihat yang hmm. model seperti itu kan jadi-jadi semua tuh. Hmm. Iya. Jadi apa tuh? harus jadi orang berhasil berhasil, iya. jadi orang jadi manusia hmm. Ustaz hmm. nah, atau berhasil tadi ya berhasil. iya ada orang yang punya ilmu tapi karena tidak ada keberkahan ya hmm. ilmunya dipakai untuk yang lain tadi itu iya. yang jelek-jelek naudzubillah min kan ada ilmu juga tuh tapi untuk yang jelek keberkahan ilmu tadi itu penting ya yeah. ustad nah, yang terakhir Watul zaman Waktu yang lama Waktu yang panjang hmm. Jangan habis baca Quran Terus mau hari ini juga hafal semuanya nggak bakalan Enggak bisa ya Iya satu hari satu ayat misalnya harus istiqamah makanya kita selalu berdoa ya Allah jadikanlah laki ini jadi orang yang istiqamah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jadi ibarat air netes tes tes tes batu yang keras banget. begitu keras hmm. ya sudah keras banget lagi coba ya. eh? tetap bolong juga bolong juga ya eh? tapi kalau air walaupun busa yang banyak satu ember disiram kan tidak ada artinya tidak ada artinya pak ya. oleh karena itu menuntut ilmu syarat-syarat seperti ini yang harus dijadikan kepada atau diberikan motivasi kepada anak-anak kita demikian ibu ibu paham ya saja ya Hmm. Jadi memerlukan waktu yang lama dan kemudian juga perlu uh, adanya fulus. Maafi fulus. <laughs> duit artinya duit juga itu adalah duit yang halal dan taibah yang dicari dengan ilmu juga gitu ya. Dan kemudian insya Allah kalau kita mengeluarkan biaya untuk pendidikan anak kita, biaya untuk menuntut ilmu insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu harus kita yakin dalam agama kita. Rupanya waktu juga, Bu. Ya. nggak terasa sekali pemirsa televisi Indonesia dimanapun Anda berada Rupanya waktu juga ini yang memutuskan kita untuk acara uh, di pagi hari ini berjudul Kedudukan Ilmu Dalam Islam Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam mimbar Nur Salam yang akan datang dan mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah di dalam menuntut ilmu khususnya ilmu agama yang sangat diperintahkan untuk dunia dan akhirat kita. Baiklah kita dengarkan uh, kesimpulan yang akan disampaikan oleh kiai kita. Terima kasih Ustaz. Para pemirsa yang berbahagia, para jemaah mimbar Nur Salam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa ilmu menjadikan semuanya menjadi mudah. Apakah ilmu agama memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ilmu umum kalau ini kalau kita coba untuk mendikotomikan, tapi ilmu semua ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mau mencoba untuk memilah-milah ini, ilmu agama kalau kita ketahui memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah kita, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin baik. Dan ilmu umum memudahkan kita untuk mencari maisha kehidupan. Untuk apa? Untuk ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, para asatidah semuanya, mari anak-anak kita kita berikan motivasi bagi mereka untuk belajar. Di sekolah misalnya mereka belajar. Di rumah kita panggil juga guru-guru ngaji untuk ngajar Al-Qur'an. Kemudian ngajar bahasa Arab misalnya untuk mempermudah mereka membaca Al-Qur'an agar supaya iman mereka juga semakin tambah dan bertambah lagi kita ingat ayat yang tadi. Itu sangat bagus kalau kita ingat setiap saat. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kita keluarga muslim, keluarga siapa saja harus khawatir. Jangan sampai generasi yang akan datang ini generasi yang lemah, lemah imannya, lemah fisiknya, lemah ilmu pengetahuannya. Oleh karena itu mari melalui mimbar ini kita semuanya orang tua kewajiban mereka untuk memberikan ilmu kepada anak-anaknya ilmu dunia ya. dan ilmu akhirat agar supaya senang di dunia dan juga senang di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ustaz. Saya akan tutup dengan doa Ustaz. <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحج المرسلين آمين. اللهم آغنا بالعلم آمين. وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم علمنا من لدنك علما لا يدرك بغوص الفكر وإلقاء المسامع آمين اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لا إله إلا الله